Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi yaqbalu taubata Alladhi yaqbalu taubata al-abdi ma lam yugharghir wa wal ghaffar yaghfiru dhunub wa yasturul uyub Allahumma ya Rabbana salli wa sallim ala imami ahli istighfar wa imami ahli taubat حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعلنا من التوابين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واستر لنا عيوبنا إنك أنت الغفار الستير إنك أنت الغفار الستير اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرتي التائبين واخشرنا مع إمامهم حبيب رب العالمين Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wasyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jika kita kembali mencoba merenungi perjalanan hidup kita alangkah banyaknya amal yang sudah kita lakukan alangkah banyaknya amal yang sudah kita lakukan dari sholat anda puasa yang anda lakukan sedekah yang Anda berikan itu adalah amal yang sangat banyak. Akan tetapi mungkin kita lupa mencermati bahwa ada yang menjadikan amal kita nanti ternyata akan menjadi sia-sia dan habis yaitu tatkala kita tidak merenungi bahwa di dalam perjalanan kita yang panjang itu juga ternyata banyak dosa-dosa. Dan sungguh jika Allah belum mengampuni dosa kita di saat kita hidup, hutang itu harus kita bayar di akhirat nanti dan itu bisa menghabiskan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka benar yang pernah dikatakan para ulama' Taubat adalah langkah pertama untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan amal baik. Nanti itu amal baik. Dahulukan menjauhi kemaksiatan daripada beramal baik yang banyak. Dahulukan menjauhi kemaksiatan dan bertobat dari dosa. Ini perlu diutamakan dan didahulukan. didahulukan daripada beramal baik. Sebab amal baik sebanyak apapun jika ternyata dosa pun belum kita hentikan ketahuilah amal baik belum tentu diterima tapi kalau yang namanya dosa pasti diterima pasti keterima pasti dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka perlu kita senantiasa merenung dan merenung akan dosa kita dan alangkah banyaknya kesalahan-kesalahan kita bahkan hampir semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita pernah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mata karunia dari Allah, telinga karunia dari Allah, mulut karunia dari Allah, tangan karunia dari Allah, kaki nikmat dari Allah. Semua anggota tubuh kita ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ternyata tidak ada satu nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita kecuali pernah kita gunakan untuk maksiat dan kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ternyata masih banyak memang ada amal baik yang kita lakukan dengan harta kita memang ada infak yang kita berikan mungkin ada sedekah yang kita berikan ada bantuan kepada fakir miskin yang kita berikan ada bantuan untuk masjid, musola dan pesantren ada yang kita berikan akan tetapi pernahkah terpikirkan oleh kita ada beberapa rupiah, ribuan rupiah yang kita belikan untuk yang haram dan itu yang bakal ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua dosa-dosa hamba jika belum diampuni oleh Allah di dunia ini artinya harus dihitung nanti di akhirat. Akan tapi jika Allah telah mengampuni dosa hambanya di dunia maka di akhirat tidak akan ditanya lagi. Allah akan tutup itu semua. Maka sebelum tenggorak nyawa sampai ke tenggoraan bertobatlah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke tenggoraan Selagi masih ada kesempatan untuk bertobat, ayo bertobat. Sesali kesalahan yang pernah kita lakukan dan setiap kesalahan membawa dosa, setiap dosa menghantarkan seksa Allah dan seksa Allah sangat mengerikan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah mengingatkan agar bangkit semangat semangat taubat kita ingat bahasanya yang namanya dosa itu menjelek. Kemudian ingatlah yang kedua bahawa dosa seksa Allah itu amat berat. dan ingatlah yang ketiga bahwa engkau tidak akan mampu menahan seksa Allah dengan terik matahari saja kita akan mencari perlindungan tempat yang rindang atau membawa payung topi dan mencari tempat-tempat yang menyelamatkan kita dari terik matahari itu baru terik matahari yang semula ada hangat hangat akan tapi ternyata dalam waktu yang singkat satu menit, satu jam, dua jam kita pun merasa tidak mampu dengan terik matahari dan di dalam neraka adalah lebih dari itu semua dan sungguh mengerikan kalau ada orang yang tidak tahan dengan gigitan semut ketahuilah di neraka ada binatang-binatang yang diciptakan Allah hanya untuk menyiksa harus kita merenung itu semua bahwa kita tidak akan mampu kita tidak akan mampu merasakan sakit di neraka maka ayo segera kembali kepada Allah bertobat kepada Allah merenunglah dan banyaklah meronglah sampai ada rasa penyesalan di hati kita yang tidak pernah menyesali dosa maka ia tidak akan bisa bertobat secara sesungguhnya bohong orang bertobat tapi tidak pernah menyesal dan orang tidak akan bisa menyesali dosanya kecuali dia bertafakur bahwasanya dosa hukuman Allah sangat mengerikan sadarilah, sadarilah setelah orang menyadari dosanya kemudian berpikir akan besarnya hukuman Allah maka di situ akan muncul rasa penyesalan dan di saat orang menyesal maka akan bangkit semangat untuk tobat dan saat itulah tobat akan diterima oleh Allah dan ketahuilah bahwa matau at-taibu minadz dzambi kaman la dzamballah orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa Dan pangkat kecintaan yang dicari-cari oleh hamba-hamba Allah adalah dengan taubat. Pangkat kecintaan agar kita dicintai oleh Allah kuncinya adalah taubat. Allah sudah menjelaskan Allah berfirman innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah tahu bahwasanya hamba ini banyak salah dan banyak dosa, tapi di antara yang banyak salah dan banyak dosa Allah pilih. Aku akan mencintai di antara mereka adalah yang kembali kepadaku untuk bertobat. Ini yang harus kita hadirkan setiap saat. Di saat kita hendak tidur, pikirkan bahwasanya jika seandainya kita ditidurkan oleh Allah lalu tidak dibangunkan kembali, sementara Allah belum mengampuni dosa kita, akan kemana? Akan ditanya di alam barzah, diseksa di alam barzah, di alam penantian, hingga bertahun-tahun, ratusan ribuan tahun, lalu dibangkitkan di mahsyar pun kita harus memikul dosa tersebut, hingga nanti dicerumuskan di neraka jahanam. Semoga Allah menjauhkan kita dari bencana seksa ini. Amin. Ini yang harus kita hadirkan tobat, tobat, tobat. Setiap saat kita melakukan dosa, maka jangan sampai kita hanya berpikir bagaimana amal baik anda boleh memprogram merencanakan besok aku ngaji ke sini besok aku ikut zikir di sini aku ikut uh, aku ikut ikut ikut ikut pengajian ikut macam-macam kebaikan anda boleh merencanakan itu semua akan tapi ternyata yang lebih perlu dari itu semua adalah membuat catatan kecil bahwasanya aku berdosa di hari ini dan aku belum minta ampun kepada Allah aku melakukan dosa dengan mataku kemarin aku melihat jelalatan aku melihat yang haram kemarin aku mendengar yang haram haram kemarin aku menggunjing kemarin aku melangkah ke tempat yang haram ini yang perlu dan jangan tertipu dengan amal baik yang kita lakukan lalu menutup kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita hadirkan bahwa taubat-taubat adalah langkah pertama bagi seorang yang mencari ridho Allah sebelum memperbanyak amal yang baik. Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali rahimahullah telah dalam dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan ini ayo lewatilah pintu tobat sebelum menjadi ahli ibadah tidak sah menjadi ahli ibadah kecuali melewati melewati pintu tobat. Imam Haddad rahimahullah taala juga menjelaskan bahwasanya langkah pertama bagi orang yang menuju jalan Allah menjadi kekasih Allah adalah harus masuk ke pintu tobat saat inilah dan jangan ditunda esok hari sebab esok hari belum tentu milik kita. Tidak ada yang bisa menjamin dari kita untuk bisa hidup satu jam ke depan atau tiga jam ke depan atau bahkan dua menit ke depan kita tidak akan tahu. Maka harus kita senantiasa menyesali dosa-dosa. Bahkan begitu sombongnya hati kita kadang tahu itu haram, tahu itu dosa kita pun masih pernah melakukannya dan sadarilah itu. Dan alangkah banyaknya kesalahan-kesalahan kita sadar itu dosa, itu haram, itu dosa, itu haram. Tapi kita masih melakukannya. Ternyata terus kita bertafakur tiada hentinya sehingga benar mendapat benar-benar mendapatkan kemuliaan tafakur sa'ah khairun min ibadatis sanah. Bertafakur sesaat punya makna, menjadikan kualitas ibadah kita semakin hebat, lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Ini menafakuri dosa-dosa, Masya Allah. Cuman kita sering lalai dan lupa. Kita sering lalai dan lupa akan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pernahkah kita di saat di tengah malam mengingat dosa-dosa kita, kemudian air mata menitik dan pernahkah hati kita ternyuh di saat kita ingat dosa-dosa? Jangan-jangan kita tergolong orang yang di saat menyebut dosanya pun masih bisa tersenyum dan tertawa. Sungguh itu adalah orang yang tidak bakat tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan mungkin di antara kita melakukan dosa di malam hari esok hari kita bercerita kepada yang lainnya pun tidak pernah punya rasa malu. Pernahkah kita menangis di tengah malam karena dosa dan sadari makna ini? Kalau ada yang belum pernah menangis di tengah malam karena dosa-dosanya, ayo teruslah mencoba untuk menangis dan mencoba untuk menangis. Dan disabdakan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Kullu ainin bakiyatun yaumal kiamati illa ainun bakat min khasyatillah. Semua mata bakal menangis nanti di hari kiamat di akhirat kecuali mata yang pernah menangis di dunia ini karena takut kepada Allah. Orang banyak takut kehilangan kebahagiaan di dunia di saat motornya hilang, mobilnya hilang. Di saat saudaranya meninggal, bapaknya meninggal, istrinya mati, anaknya mati, bisa menangis padahal itu hanya kebahagiaan di dunia tetapi alangkah banyaknya manusia yang kehilangan kebahagiaan di akhirat dia tidak pernah menangis apakah sudah tidak yakin dan percaya akan akhirat apakah sudah tidak yakin dan percaya bahwa ada hari perhitungan semua dari kita adalah punya dosa karena kita adalah manusia yang tidak maksum. Hanya Nabi Muhammad yang tidak pernah berdosa. Lihatlah diri sendiri tidak perlu kita nengok si A si B sebab ini urusan kita dengan Allah. Bahkan mungkin ada orang melakukan dosa dia tidak sadar karena tidak pernah merenungi itu semuanya. Terlalu banyak dosa kita di hadapan Allah. Sangat tidak sebanding dengan amal yang pernah kita lakukan. Mungkin seperti itu. Tidak sebanding amalnya banyak tapi dosa yang tidak pernah kita pikirkan menjadi banyak. Dan dosa segede apapun jika kita sesali kemudian minta ampun kepada Allah maka dosa itu menjadi kecil dan hilang. Begitu sebaliknya dosa kecil biarpun itu kecil tapi kalau kita ngentengin tidak mau minta maaf kepada Allah tidak akan diampuni oleh Allah bisa-bisa itu yang menjadikan sebab masuk neraka jadi kayak dosa gede. Maka jangan sampai mengucapkan kalimat ah ini dosa kecil enggak apa-apa dengan wudhu saja hilang. Ini musibah. Itu kesombongan dengan Allah Subhanahu wa taala Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Ad-Da'watut Tamah bahwa seorang hamba mukmin yang beriman kepada Allah di saat melakukan kemaksiatan itu ada dua pilihan dan dua-duanya tidak enak. Jika orang mukmin yang hatinya hadir kepada dengan Allah, seorang mukmin yang selalu ingat Allah, salat seorang mukmin yang benar-benar cinta kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan itu ada dua dua kemungkinan. Yang pertama, ia melakukan kemaksiatan meyakini Allah melihatnya karena dia orang beriman kalau ada orang yakin Allah melihatnya dan menyaksikannya kemudian dia melakukan kemaksiatan tersebut maka ketahuilah dia adalah manusia kurang ajar yang kedua adalah melakukan kemaksiatan lalu meyakini bahwa Allah tidak melihatnya yang meyakini Allah tidak melihatnya maka dia pun keluar dari iman tidak jadi ahli iman sehingga benar-benar seorang mukmin yang sesungguhnya susah melakukan kemaksiatan, bahkan jika ia lalai kepleset di dalam kemaksiatan, dia ingin kembali kepada Allah, kepleset lagi kembali kepada Allah, kepleset lagi kembali kepada Allah. Itu adalah keadaannya ahli iman. Dan kita bagian yang mana? Mari kita berlatih. Jangan hanya berpikir sekali lagi, jangan hanya berpikir bagaimana aku beramal baik. Berfikirlah, ayo kita menyesali dosa-dosa kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu pertama untuk mencari kemuliaan, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah yang mencintai. Ayo kita semua yang kita makan makanan yang halal atau haram. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah dengan dengar takut dengan benar takut takwa kepada Allah. Para ulama menafsiri urusan kemaksiatan. Jadi kalau urusan kemaksiatan kita harus benar-benar berusaha untuk menghindari, tapi kalau urusan ketaatan kepada Allah mastata'tum semampunya lebih ringan. Jadi berat. Menghindari kemaksiatan itu lebih berat daripada melakukan ketaatan. Ayo, menghindari kemaksiatan lebih lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjadikan kita semua adalah ahli tobat, menjadikan kita adalah orang yang diampuni oleh Allah di dunia sehingga di akhirat nanti sudah tidak perlu lagi kita membuat perhitungan. Tobat adalah pembayaran hutang kepada Allah. Kalau tidak akan ditagih nanti di akhirat. Akan ditagih di akhirat. Dan kalau sudah ditagih di akhirat, kita tidak bisa membayarnya. Kecuali kita harus masuk penjara Allah, neraka Jahannam. Ini makna tidak cukup diucapkan dengan lidah. Biasakanlah beristighfar, jangan kurang seratus kali dalam sehari. Nabi Muhammad orang yang sudah tidak punya dosa. Tidak ada dosa Nabi Muhammad, tapi dalam sehari tidak kurang membaca istighfar seratus kali. Yang pertama, kemudian di saat membaca istighfar, jangan seperti yang dikatakan Rabi'ah Adawiyah, banyak orang beristighfar, tapi istighfarnya perlu diistighfari. Istighfar yang belum menghadirkan rasa penyesalan. Biasakan baca istighfar bukan bilangan yang Anda kejar, akan tapi kekhusuan Anda yang perlu Anda hadirkan. Astaghfirullahaladzim, Anda ingat apa? Astaghfirullahaladzim, dosa yang mana? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu tingkat rendah. Itu tingkat rendah. Ada lagi tingkat lebih tinggi. Istighfarnya orang-orang mulia itu ternyata bukan karena dosa karena kurang saja menyempurnakan amal ibadah. Sudah beristighfar mereka. Lupa sholat duha beristighfar. Bangun malam tidak istighfar. Ini adalah tingkatan-tingkatan tinggi. Jadi bukan saja beristighfar karena dosa, tapi beristighfar karena kurang sempurna di dalam melakukan kesunahan pun sudah diistighfari oleh orang-orang yang pangkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu adalah senjata pamungkas hamba-hamba Allah karena itulah yang akan menjadikan setan menangis qasamadhri istighfar telah mematahkan punggungku istighfar setan mencoba menjerumuskan hamba-hamba Allah bertahun-tahun hingga hamba Allah ini terjerumus dalam kehinaan ujung-ujungnya istighfar setan akan menyesal Sepuluh tahun aku berusaha menjerumuskan dia ternyata ia habiskan dosa itu dalam tetesan air mata di satu malam. Itu yang menjadikan setan menangis. Ayo kita bikin setan menangis. Kita menyesal. Dan ini memang perlu proses renungan. Biasakan merenung. Kalau perlu di kamar kita ditulis. Sudah istighfar dan merenungi dosa-dosa belum. Terus ada catatan-catatan semacam itu. Takutlah kepada Allah. Jika dicabut nyawa kita ternyata masih punya utang kepada Allah. Baik dan kita akan lanjutkan pembacaan kitab hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fi darin amin ila angkol. Al-hikmatu tasi'atu wal-arba'una hikmah yang ke 49. La ya'dhumu dhambu Jangan menjadi besar sebuah dosa. Aindaka menurutmu. Artinya jangan kau anggap besar sebuah dosa azamatan dengan besar tasudduka yang menghalangimu an husnidzanni billahi ta'ala dari berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Fa inna sesungguhnya fa inna sesungguhnya man arafa rabbahu barang siapa yang kenal Allah Subhanahu wa taala istasghara fi jambi karamihi dhambuhu istazgharo akan mengecil fi jambi karamihi di hadapan kemurahan Allah dhambuhu dosa hamba tersebut la ya'dhumu dhambu jangan menjadi besar indaka jangan kau anggap gede dosamu azamatan atau uzmatan yang besarnya itu menjadikan tasudduka menghalangimu an husnidzanni billahi dari berprasangka baik kepada Allah sebab yang harus kamu ketahui segede apapun dosa itu ternyata kecil di hadapan kebesaran pengampunan Allah dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah lanjutan dari mukaddimah tadi yang kami sampaikan tentang taubat ya. Bahwa jangan sampai ini manusia itu ada dua macam. Setelah seseorang melampaui masa, jadi ada satu orang rendah, tidak pernah menyesali dosa. Tidak pernah menyejadi dosa dan ini kita buang karena orang ini dibuang di neraka. Yang kedua orang yang menyesali dosa yang menyesali dosa ini karena merasa dosanya sangat besar ini ternyata terbagi kedua yang satu dapat bimbingan yang satu tidak dapat bimbingan nah menganggap dosa besar ini penting menyesal menyadari dosa itu penting menyadari sebuah dosa yang kita lakukan itu adalah sangat dibutuhkan tetapi ternyata seseorang menyadari dosa ini pun harus ada aturannya Jangan sampai rasa jangan sampai besarnya dosa yang kau sesali itu menjadikan prasangka baikmu kepada Allah tertutup dan hilang. Sehingga seseorang menjadi orang yang putus asa, kemudian dia akan terus terjumus di dalam kehinaan. Jadi di antara orang yang bisa menyesali dosa ini ada yang bisa lolos, ada yang balik lagi kepada berbuat dosa. Jadi dari berbuat dosa, menyadari dosa itu besar dan yang menyadari dosa besar ada yang lolos, ada yang mental. Yang mental adalah menganggap dosa itu sangat besar tapi merendahkan Allah. Sehingga dengan besarnya dosa lalu menjadikan seseorang ini putus asa. Ah, saya sudah begini apa-apa apa kira diampuni oleh Allah? Ya sudah, dia melanjutkan kemaksiatannya dan ini yang dilarang ini. Kata Ibn Athaillah Sekandari, jangan sampai besarnya dosa yang kau rasakan itu menjadikan dirimu itu tidak bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap siapapun yang kenal Allah Subhanahu wa taala maka ia akan menyadari bahwa segede apapun dosa itu ia akan menjadi kecil nilainya menjadi kecil di hadapan Allah yang Maha Pemurah. Jadi menganggap dosa besar tetapi ternyata malah menjadikan dia itu putus asa itu yang tidak diperkenankan. Dan ini banyak. lah saya sudah jelek begini mau apa lagi? Apa bisa baik? Lulu, lulu, loh. Dia merasa bahwa sudah jelek, dia mabuk, zina, ini, itu. Putus asa. Karena dia tidak mendapatkan bimbingan, maka dengan keputus asaannya ini, putus asa itu sendiri lebih gede daripada dosa itu sendiri. Putus asa itu sendiri lebih gede daripada dosa itu sendiri. Dua makhluk terkutuk. Yang pertama iblis, yang kedua adalah manusia yang putus asa. Jadi orang yang putus asa atas pengampunan Allah itu dijajar sama iblis. Dan ini termasuk pendidikan dalam banyak hal, termasuk terjadian kejadian diantaranya dosa-dosa yang mempunyai dua penilaian, kesalahan yang dinilai dengan dua penilaian. Satu penilaian mata Allah, yang kedua penilaian mata manusia. Ini yang menjadikan orang sering lalai. Sehingga ada orang tidak melakukan dosa itu karena takut dinilai oleh manusia sebagai sesuatu kehinaan. Contoh naul. Perzinaan. Jadi yang namanya zina di sebuah masyarakat yang baik, jeleknya zina itu ditinjau dari dua pandang. Pandangan Allah hina yang kedua adalah pandangan masyarakat. Lihat, di saat pandangan Allah ini hilang dari hatinya, yang ada hanya pandangan masyarakat saja. Sehingga di saat ada orang terjerumus dalam perzinaan, sudah diketahui oleh masyarakatnya, dia akan putus asa. Lalu dia berkata, pun masyarakat saya sudah tahu kalau saya berzina, apa apalagi yang harus saya pertahankan. Eh, ini musibah maka terjadilah banyak pezina-pezina dan pelacur-pelacur karena dia tidak mendapatkan bimbingan. Padahal kalau dia mau kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni. Maka kita tidak pernah menghimbau. Bahkan maka kita kita selalu menjelaskan bahasanya jika ada orang punya musibah yang semacam ini jangan hanya malu dipandang manusia. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang merasa saya malu kelihatan tetangga saya ini Eh, kalau hanya malu karena manusia, di saat manusia semuanya tahu, orang sudah tidak malu lagi, putus asa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun seluruh dunia ini menghujat dan mengoloknya, tidak boleh dia itu berubah karena yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara orang yang putus asa misalnya karena kasus mohon maaf kecelakaan dalam sebuah pergaulan seorang wanita yang kecelakaan dalam pergaulannya hingga ia melakukan yang namanya perzinaan. Karena melakukan perzinaan ada yang sering disebut oleh mulut-mulut yang biasa dengan kalimat yang tidak terhormat, yang hanya berbicara tentang seks, keperawanan dan sebagainya. Sehingga seorang wanita yang merasa dirinya tidak perawan, ia merasa dirinya sudah tidak ada nilainya, maka dia pun tidak per, tidak takut lagi melakukan zina karena alasan pun saya sudah tidak perawan. Ini adalah karena kedungian dan itu jenis manusia yang tahu itu dosa tapi kembali lagi kepada dosa, tidak langsung kembali kepada tobat yang sesungguhnya. Maka jika ada orang kepleset dalam sebuah kehinaan, ingat bahasanya, pengampunan Allah besar. Ayo kembali kepada Allah terus. Jangan mundur. Inilah yang perlu dihadirkan banyak orang putus asa sehingga banyak orang dia tidak kenal sholat memandang kiai, ulama dan sebagainya seolah-olah itu oh jauh dari saya saya adalah orang yang enggak benar zina iya, membunuh iya, mabuk keluarga saya enggak baik, bapak saya pemabuk ibu saya pezina, ini oh, dia di lingkungan yang sangat jelek karena dia bukan orang yang dipilih oleh Allah dia putus asa apa yang bisa diharap dari diri saya ibu saya enggak benar bapak enggak benar saya pun zina saya ini ah apa boleh ya, ya sudah lah inilah yang ditakutkan merasa dosa itu besar tapi ternyata dia putus asa dan dosa putus asa itu lebih gede daripada dosa yang dilakukan itu makanya jangan menjadi dosa itu gede yang menjadikan jangan kau rasa dosa itu gede tapi dengan perasaan yang menjadikan kamu putus asa tapi yang perlu dihadirkan adalah anggaplah dosa itu gede yang menjadikan kamu menyesal ini beda jadi menganggap dosa itu gede lalu kita menyesal takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pandanglah bahwa setelah dia bisa menyesali dia akan menyesal, dia, dia tidak akan mengulangi lagi ada ternyuh, ada hatinya yang menangis, menjerit, matanya menangis hatinya menyesal, maka setelah itu pandanglah bahwasanya Allah maha besar dengan kemuliaan kemurahannya, dosa segede apapun di hadapan pengampunan Allah adalah kecil. Nah ini baru benar. Jadi caranya adalah kalau pengen kembali dan tobat kepada Allah, dia harus melihat bahasanya dosa itu gede yang sekiranya menjadikan dia itu berbuat uh, merasa menyesal. Ini ada tandingannya nanti di dalam kitab ini disebutkan juga oleh Ibn Atta'ilah Sakandari nanti akan kita lewati. Ada banyak kemaksiatan A. Ah, sampai seolah-olah kalau diringkas maksiat lebih bagus daripada ketaatan. Padahal bukan begitu. Maksiat yang menjadikan seseorang menangis, menyesal lalu kembali kepada Allah itu lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan dia sombong, ujub seolah-olah dia sudah hebat. Awas. Jadi ada kemaksiatan yang menjadikan orang menangis, menyesal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan dia sombong. Maknanya apa? Jik, ini banding. Bukan berarti kita itu dipilih dua. Bukan berarti kejadian itu di hadapan kita. Ini ada maksiat, ini ada taat. Mana harus saya lakukan? Saya memilih kemaksiatan saja biar saya menyesal. Bukan begitu. Ini nggak benar. Maksudnya, jika ada dua orang, yang satu telah melakukan kemaksiatan, yang satu melakukan ketaatan, kemudian yang melakukan ketaatan justru sombong, melihat orang lain rendah, maka tahulah. Yang satu ternyata dia melakukan dosa, menangis setiap saat, ketahuilah yang satu yang suka menangis biarpun dia ahli dosa lebih bagus daripada yang taat. Itu caranya melihatnya ke belakang bukan ke depan. Wah kalau begitu saya mau maksiat yang banyak besok mau menangis saya. Bukan begitu. Jadi bandingannya adalah dua manusia yang sudah terjadi di dalam satu kebaikan, satu melakukan kebaikan, yang satu melakukan kemaksiatan, lihat reaksinya seperti apa. Yang satu menyesal, menyesal selalu minta ampun kepada Allah. Nah, berarti kemaksiatannya tadi menghantarkan kepada kemuliaan dan itulah orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang ujub, yang sombong dengan amalnya tidak akan masuk surga, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Fa inna man arafa rabbah yang kenal Allah istazghara bi jambi karamihi dzambuh. Yang kenal Allah maka akan tahu bahwasanya dosa segede apapun akan menjadi kecil di hadapan Allah. Gak ada yang susah bagi Allah untuk mengampuni dosa, maka jangan ragu minta ampun kepada Allah. Selagi nyawa masih dikandung badan, minta ampun. Selagi nyawa masih ada minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kalimat mudah diucap, berat untuk diamalkannya. Karena itu pekerjaan hati bukan pekerjaan lidah saja. Hati yang menyesal, hatinya ahli iman. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Allah tidak perlu balasan sebetulnya. Kalau ada orang berbuat baik kepada anda, maka anda baru benar kalau anda membalas kebaikannya. Dan kebaikan Allah kepada kita sudah sangat banyak sekali. Kemudian dengan kebaikan Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ternyata kita akan menggunakan untuk yang Allah murkai. Hal jazaul ihsan ihsan. Benarkah kita seperti itu? Kita dengan manusia saja tidak pantas bagaimana dengan Allah. Ada orang berbuat baik kepada kita lalu kita tidak membalasnya, itu pun tidak pantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik dengan kita, ternyata kita balas dengan kemaksiatan. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Bacalah istighfar dengan sungguh-sungguh dan insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan kepada kita pengampunan. Dan memang harus ada para ulama menyebutkan Imam Haddad juga menjelaskan berusahalah untuk menangis-nangis. Menangis itu adalah penting, tapi menangis yang serius yang menunjukkan tanda taubat itu menangis yang bisa dilakukan di saat tidak ada orang. Kita menangis di depan orang juga boleh, nggak ada masalah. Di saat berdoa bersama kita menangis, ya. Tetapi Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Na'am idza kana hadza fi baitika." Jika itu di rumahmu baru kau lakukan. Sebab setan itu pinter. Di depan orang mah pandai menangis, tapi di kamarnya sendiri susah nangis. Yang harus terjadi pada diri kita sebaliknya. Kalau memang karena yang kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab gelar ahli tobat itu di dunia juga dianggap loh ya. Wah orang ini Masya Allah sudah tobat baik, suka nangis. Ya, ini adalah ada nilai plus itu. Mau saya ambil menantu atau saya manggil ini, saya berdagang dengan dia. Orangnya ah ini ada maksud-maksud duniawi itu dengan tangis itu. Makanya kalau menangis di depan manusia bukan dilarang. Karena ada sahabat Nabi yang menangis dilihat oleh Rasulullah SAW cuman untuk membuktikan ketulusan kita di dalam menangis kepada Allah waktu itu loh di saat sendiri kita di kamar kita bisa belum kita menangis nangis dengan sungguh-sungguh tangis. sampai dikatakan kamu harus bisa menangis menyesali dosamu agar diampuni oleh Allah kalau belum bisa menangis terus berusaha loh untuk menangis belum bisa lagi berusaha lagi paksa untuk menangis-nangis belum bisa tangis-tangis sendiri kamu uh, nangis sendirian kalau masih belum bisa menangis menangislah kamu karena kamu telah tidak bisa menangis karena waktu itu hatimu keras ini sesali ya Allah kenapa saya tidak bisa menangis ya Allah nah ini pindah penyesalannya bukan karena dosa lagi penyesalan karena keras hatinya dan hati itu keras karena apa? dosa lagi-lagi Nabi Muhammad menyebutkan tu'radul fitnatu alal kulubi kal hasiri udan udan hati itu kemasukan fitnah Fitnah itu dosa, itu seperti tiker. Tiker itu kan dianyam selembar demi selembar. Begitu juga kalau dosa itu dilakukan oleh seorang hamba nempel di hati hitam, nempel lagi hitam, nempel lagi hitam, nempel lagi hitam sampai hati itu nanti tertutup dan itulah hati yang mati, hati yang tidak bisa mendengar petuah, hati yang tidak bisa menjadikan air mata yang mempunyai hati tersebut mengucur dan hati yang tidak bisa menjadikan orang tobat, hati yang keras karena kemaksiatan hentikan kemaksiatan kurangi kemaksiatan sebisa mungkin dan ini harus harus berusaha dan berusaha dan sumber kemaksiatan adalah dari hati yang kotor Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan mencoba menghadirkan silsilah membersihkan hati bukan anda yang harus kami suruh membersihkan tapi sebetulnya kami ingin dibantu oleh para jamaah agar kami bisa membersihkan hati kami sendiri. Syekh Mutawali Sya'rawi seorang besar ingin membersihkan hatinya dari macam-macam penyakit sombong tiba-tiba beliau mencuci jadi kerjaannya beliau mencuci WC waktu ditanya orang imam kenapa engkau mencuci WC bukan aku tidak mencuci WC tapi aku mencuci hatiku sendiri karena semua orang mengagumiku, semua orang memuliakanku. Wah, dieluk-elukan di mana-mana. Alim, alim, alim, alim. Ternyata rupanya beliau itu takut hatinya harus dibersihkan. Cara bersihkan adalah di WC. Dia membersihkan WC layaknya pegawai-pegawai yang lainnya. Allah. Itulah yang harus kita hadirkan ya. Jangan turuti kesombongan kita. Jangan turuti pangkat kita. Ini punya, ini kiai, ini orang kaya, ini bos, ini ini. Ah, itu ternyata yang menghantarkan kemaksiatan mudah dilakukan kesombongan kedengkian dendam riak sudah meliputi hati seseorang hatinya keras kalau sudah hatinya keras tidak ngerti kemaksiatan tobat susah menangis gak bisa itulah hati yang perlu ditangisi wallahu a'lam bisawab Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna Wangsurna wala tahdulna wa afina wala tumritna wa akrimna wala tuhinna wa atirna wala tuhsil alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Rabbana ya Rabbana. Ya Allah berikan kepada kami pengampunanmu ya Allah. Pengampunanmu ya Allah. Dosa kami sangat banyak tidak bisa menyayai Allah. Tidak ada yang kau berikan kepada kami kecuali pernah kami gunakan untuk maksiat ya Allah. Motor yang kau berikan kami ingin mengumpulkan tapi di dalam perjalanan kami pun kadang kami maksiat ya Allah ampuni kami rumah kami pun demikian mata kami juga begitu harta yang kau berikan pada kami ya Allah ya Allah pernah kami gunakan untuk yang kau murkai maka kami mohon pada saat ini pada detik ini ampuni kami jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini dosa ini ya Allah sungguh engkau maha pengasih engkau maha pengampun ya Allah ya Allah banyak dosa yang kami lakukan bahkan ada satu dosa ya Allah yang kami sering lakukan dan kami sadar dan kami tahu kalau itu dosa tapi kami masih selalu melakukannya ya Allah maka kami mohon ya Allah hentikan kami dari kemaksiatan tersebut dengan kasih sayangmu dan ampuni kami ampuni kami ya Allah ya Allah ampuni kami yang kurang menyadari dosa kami ampuni kami yang jarang menyesali dosa kami ampuni kami yang jarang bertafakur tentang dosa kami maka ya Allah pada saat ini ya Allah kami mohon ingatkan hati kami akan dosa-dosa kami ingatkan hati kami akan kesalahan kami jadikan hati kami menyesali kesalahan tersebut dan jadikan hati kami hati yang senantiasa takut akan seksamu ya Allah sehingga kami akan mudah untuk bertobat kepada kepadamu ya Allah ya Allah ampuni kami siapa lagi yang mengampuni dosa kami jika bukan engkau ya Allah ya Allah jika kami lihat dosa kami sungguh sangat besar jika kami lihat dosa kami sungguh amat banyak sungguh ya Allah jika kami melihat dosa kami kami tidak pantas menghadapmu ya Allah akan tapi ya Allah jika kami melihat kebesaranmu dan kemuliaanmu dan kemurahanmu ya Allah ya Allah sungguh dosa kami sangat besar akan menjadi kecil di hadapanmu maka ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah dosa kami yang sangat banyak ya Allah dosa kami yang sangat banyak ya Allah engkau lebih tahu tentang dosa kami engkau lebih tahu tentang kesalahan kami engkau lebih tahu tentang dosa kami ya Allah dosa kami sangat banyak tidak bisa dihitungnya hanya engkau yang bisa menghitung hanya engkau yang tahu ya Allah jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa kami tidak ingin menghadapmu dengan sisa dosa-dosa hapuskan ampuni semua dosa kami sebelum kau cabut nyawa kami dan ya Allah ya Allah ampuni dosa orang tua kami ampuni dosa guru-guru kami ampuni dosa orang yang bersami ampuni dosa orang yang hadir di majlis ini ya Allah siapapun mereka ya Allah ampuni mereka ya Allah. Allah ampuni guru-guru mereka ampuni orang tua mereka ampuni anak-anak mereka ampuni murid mereka ya Allah Engkau sungguh maha pengampun Engkau maha kuasa Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami Dan jauhkan kami dari segala fitnah Fitnah di keluarga kami Fitnah di rumah tangga kami Fitnah di anak-anak kami Fitnah di masyarakat kami Fitnah di murid-murid kami Fitnah di guru-guru kami Ya Allah jauhkan ya Allah Ya Allah dan jangan kau Engkau jadikan anak-anak kami, keluarga kami, musuh kami kelak di akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami dan keluarga kami yang akan menjadikan saksi kebaikan kelak di akhirat ya Allah di saat kami menghadapmu ya Allah dan jadikan anak-anak kami di dunia ini adalah menjadi penghibur kami sebagai mukaddimah kami kelak untuk berbahagia di surgamu ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman iman iman iman iman ya Allah iman cabutlah nyawa kami ya Allah di saat hati kami dan lidah kami mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Mohon maaf dan mohon doa selalu bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.